Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Antum lihat halaman yang ke-342 bagian bawah itu. Kata beliau, "Wa minal ulama man ankara al-Qur'an mutlaqan." Ini sudah kata baca kemarin ya, bawahnya itu ya. Jadi kesimpulannya, para ulama beda pendapat mengenai qur'ah, mengenai undian. Ada yang mengatakan haram, enggak boleh ada undian, mutlak gitu. Ada yang mengatakan boleh undian selama tidak ada nah barakallahu fikum perjudian di dalamnya. Paham ya? Kalau ada perjudian, taruhan atau yang semisalnya itu dilarang. Perlombaan barakallahu fikum seperti contohnya lomba lari atau yang semisalnya, kalau ada satu orang ngasih hadiah, paham ya? Satu orang ya, bukan urunan, satu orang diperbolehkan. Tapi nanti kalau yang lomba itu ikut bayar, paham ya? Nanti kemudian yang menang dapat hadiah terus yang kalah dirugikan situ, itu enggak diperbolehkan. Paham belum? Lomba renang. Satu orang yang ngomong, "Ayo, si A masih B, balapan renang siapa yang menang dapat hadiah." Yang bayar cuma satu orang aja. Yang kasih hadiah, enggak masalah karena yang kalah pun enggak rugi dia. Yang keluar modal kan? Paham ya? Yang menang dia untung kan dapat hadiah. Paham ya? Yang dilarang itu nanti yang ikut serta di itu rugi kalau kalah itu loh. Ah, belum? Biasanya kan kalau orang-orang yang awam jauh dari ilmu kan kalau kalau balapan atau istilah kalau istilahnya apa? Istilahnya nah barakallahu fikum eh, perlombaan itu kan bayar. Bayar dulu, ikut bayar. Nanti kalau kalah uangnya hilang, ya enggak? Nah, itu yang dilarang. Taruhan namanya. Paham ya? Itu dihindari. Kita lihat sini. Misalu ma kharajat fihi al-qur'ah makhdhul maisir. Contohnya eh, Contohnya nah barakallahu fikum nah undian yang keluar dari apa? Keluar dari perjudian, maksudnya diperbolehkan. Rajulan mustarikan fi fi nah hububin. Dua orang berserikat dalam masalah biji-bijian. Paham ya? Dua orang berserikat masalah biji-bijian. Maksudnya nanam kemudian bagi hasil nanti. Nanam kemudian bagi bagi hasil. Ewa, nanam kemudian bagi bagi hasil. Kita lihat sini. Wasyarikah nisfan. Masing-masing bagiannya masing-masing bagian yang akan disebutkan tersebut yang akan dibagi. Nah, barakallahu fikum dibagi dua, nisfan. Dibagi setengah-setengah maksudnya. Fakta sama hadil hubub ala sulus ala sulusin wa sulusain. Kemudian apa? Biji-bijian tersebut dibagi apa? Dibagi sepertiga dan dua pertiga. Dibagi sepertiga dan dua pertiga. wakala kemudian mereka berdua mengatakan nuri itu an nukhrij sahma ahadina biqur'ah. Eh, nah, kalau gitu ini sudah ditetapkan transaksi bisnis biji tadi, biji-bijian. Taruhlah lah atau jagung. Nah, padi atau jagung. Sudah ditetapkan, antum nanti bagiannya sepertiga. Ana bagiannya dua per tiga. Sudah ada ketetapan itu. Kalau sudah ada ketetapan nggak boleh dikur'ah Enggak boleh diundi lagi. Karena kalau diundi nanti ternyata yang dapat jatahnya sedikit, kalau dapat banyak, ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan di situ. Nah, itu haramnya. Paham belum? Kecuali kalau bagiannya sama, setengah-setengah. Bingung ini bagaimana ini? Ya punya siapa yang satunya ini misalkan? Lain lagi pembahasannya, tapi kalau ini kan sudah ditetapkan. Satunya sepertiga, satunya berapa? Dua per tiga. Nah nggak perlu diundi lagi. jadi jelas kan? Yang mengelola taruhlah 40%, yang mengelola 60%. Ya enggak? Kemudian yang tanam modal yang ngasih modal karena dia cuma modal tok. Paham ya? Dia 40%. Nanti kalau pas hasil, perlu nggak diundi? Enggak boleh. Kenapa nggak boleh? Hasilnya sudah ditetapkan. Nanti kalau diundi ternyata apa? Yang 60 jatuh kepada orang yang punya modal. Nanti yang apa? Yang mengelola bingung wahana seharusnya dapat 60 malah dapat 40. Merasa dirugikan di situ. Makanya kalau sudah ditetapkan seperti ini nggak boleh di Qur'an karena apa? nggak ada iltibas, enggak ada kesamaran gitu loh. Paham belum? Qur'an eh, ya, diundi itu kan kalau tersamarkan itu loh, enggak bisa di nggak bisa di, enggak eh, bisa dikuatkan mana yang berhak. Kalau ini kan jelas. Paham ya? Nah, ngasih modal tak kasih 3 juta setengah nih. 3 juta setengah antum kelola ya. Ya, karena antum yang kelola, antum 60%, puluh 40%. Jelas enggak karena pembagiannya? Jelas enggak? Jelas. Ketika panen diundi, yo oh, diundi yo. Oh. Nanti yang keluar 60 siapa, yang keluar eh, 40 siapa diundi. Nah, setelah diundi ternyata apa? Ternyata yang seharusnya pengelola tadi dapat 60% karena diundi, ternyata jatuh apa? Menang undiannya ke yang apa? Yang punya modal. Akhirnya kasihan dia. Dirugikan situ, enggak diperbolehkan. Paham enggak? Paham ya? Eh, seperti itu. Jadi kalau udah jelas bagiannya enggak perlu diundi lagi. Tidak perlu diundi lagi. Ya, na'am. Ayo, kita lihat di sini. Kata beliau barakallahu fikum wa qala nuridu an nukhzah ma hadina bil qur'an. Kami ingin mengeluarkan bagian salah satu di antara kami dengan Qur'an diundi. Fa hadha haramun la yajuz. Ini haram enggak boleh. Li'annahu yu'addi ila an yakuna an yakuna haduma ghariman wasani ghaniman ini syahidnya. Kenapa enggak boleh dikarenakan menghantarkan salah satu keduanya nanti apa? Imma ghanim imma gharim akan menghantarkan iman ada yang ghanim ghanim itu yang apa yang e, beruntung ada yang gharib yang dirugikan ya enggak yang kalah kan rugi seharusnya dapat bagian besar malah karena diundi dapat bagian, bagian kecil yakunu hadha haraman Allah musta'an maka ini haram lakin law qasamna hadhihi habu hubub niswain tapi kalau biji-bijian ini dibagi dua niswain setengah-setengah setengah kental setengah kental setengah kental berapa kilo 50 kilo, 50 kilo setengah. Nah, berarti kan sama. Si A dapat bagian sama, B juga dapat bagian sama. Wa qulna aku bil qur'ah jaza. Kalau ini boleh. Antum pilih yang mana? Anak karung yang merah. Anak karung yang hijau, bingung. Padahal sama-sama 50 kilo. ah diundi. Oh, berarti antum dapat karung yang merah. Enggak masalah. Karena nilainya sama itu loh. Kalau yang dilarang tadi kalau beda. Kalau beda kan jelas, ngapain diundi lagi? Kalau udah jatahnya udah jelas. Paham belum? Paham soalnya ya? Wa <laughs> na'am. Li'annahu la tamyiza bi anna hadha nisfa li fulan aw li fulan karena enggak ada tamyiz, enggak ada pembedaan di sini. Setengah ini untuk si fulan atau si fulan itu loh. Illa bi qur'ah kecuali dengan undi. Walam takhruj al-qur'ah al-maisa di sini apa? Naam, undian sini tidak apa? Tidak keluar mengarah kepada perjudian tidak. Ya, wa na'am. Tambah dikit lagi. Wa min amsinati ma tajri fihil qur'ah ala wajhin Termasuk contoh yang terjadi qur'ah undian tapi diperbolehkan. Malau tasyahhara rajulan fil adzan ini. Kalau seandainya ada dua orang Naam barakallahu fiikum. Jadi contoh yang sekarang apa diperbolehkan dalam masalah Qur'an ini. Kalau ada dua orang berselisih masalah adzan, dua-duanya suaranya bagus sekali. Si A suaranya melingking, si B suaranya melengkung. Paham ya? Ya suaranya mah bagus lah ini ya, suaranya keras, kemudian lantunannya juga <laughs> tinggi gitu ya. Nah, dibedakan sulit pokoknya. Ini si A atau si B yang jadi muadzin ya kira-kira kita lihat. Walaisa mal muadzin ratib. Eh, na'am. Padahal di antara keduanya tidak ada apa tidak ada muadzin tetap. Eh, muadzinnya tetap tidak ada di situ. Muadzinnya tetap tidak ada. Terus bagaimana? Fasta'radna ada'ahuma lil adan. Kemudian kami menyodorkan, menawarkan untuk menunaikan apa? Kedua-duanya agar menjadi muadzin lil adzan. Wa wajadnahuma sawa. Kemudian kami jumpai dua-duanya sama. Suaranya sama-sama apa? Indah, kemudian suaranya keras, jelas nah dua-duanya. Sulit dibedakan itu loh. Nah, kita lihat. Nah, barakallahu fiik. Au mutaqaribain atau mirip, dua-duanya mirip. Fa nahuna nahuna nuqri' bainahuma. Di sini barulah kita undi. Paham ya? Satunya Mahmud namanya, namanya satunya Humaid. Singkatan ini namanya ya. Satunya Mahmud, satunya Humaid. Suaranya sama-sama Masya Allah. Paham ya? Kemudian mau disuruh jadi muadzin yang mana itu bingung gitu loh. Qur'ah. Nah, Qur'ah pakai kertas enggak masalah. Kertasnya dua kertas, eh, satunya tulisannya Humaid, satunya Mahmud. Jangan Muhammad. Jangan Soleh. Karena yang di, ingin diundi dua orang gitu loh. Antara Humaid dan Mahmud. Kertasnya di linting-linting ini. Kemudian enggak usah pakai botol, pakai tangan gini aja. Ah, pakai tangan gini, ah. Nomor satu buka, Mahmud ternyata dapat dia dan adinnya. Paham cara mudinya? Tahu caranya ya? Ayo, itu diperbolehkan. Karena sama-sama apa? Sama-sama enggak terbedakan. Nah, satunya semuanya melingking, satunya apa tadi? Melengkung. Eh, perlu diperhatikan itu ya. Contohnya seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau, fa in kana ahaduhuma arjah minal akhar imma bisawt wa imma bil ada wa imma bi ikhtiyar jiran. Nah, yang penting kalau ternyata salah satu dan antara keduanya itu lebih kuat daripada yang lain, berarti dua ini ada yang lebih kuat, suaranya lantang satunya, satunya suaranya lemah. Imma dalam masalah menyampaikan azan atau dengan pilihan pilihan tetangganya. Berarti pilih kuat dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi sudah ada sesuatu yang menguatkan situ enggak perlu di Qur'an, Fa innana la nahtaj ila Qur'an. Sini enggak perlu di Qur'an, Paham ya? Karena sudah terbedakan itu Suaranya satunya masyaallah lantang, keras, panjang misalkan. Panjang dalam artian ya sesuai dengan nah barakallahu fikum akhrajul huruf dan juga syariat. Eh, kalau panjang-panjang sekali jangan anak Li'anna ahaduhuma tamtaman nam, li'anna ahaduhuma tamayyaza 'anil akhar. Dikarenakan salah satu dan kedua terbedakan dari yang lainnya. Wastaratna fil bait min ghairi maizin. Di dalam pantun syaratkan bahwasanya yang tidak bisa terbedakan baru di Quran. Fa in kana li ahadima tamayyuzun. Eh, kalau seandainya Salah satu di antara keduanya itu ada pembedanya. Fa innahu la qur'ata wa yu'khad bil afdal. Maka enggak perlu di Qur'an diambil yang afdal. Satunya adanya Allahu akbar Allahu akbar Satunya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada panjang akbarnya. Artinya ada lain. Artinya ada lain itu ya. Nah, berarti yang pertama itu sudah tahu hukumnya. Karena kalau dipanjangkan artinya lain, beduk nanti ini. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya kalau terbedakan baru ya, tidak boleh di Quran, tapi kalau enggak terbedakan baru di Quran. Kita lihat sini, li'annana law ajrainaha wa kharaj na'am wa kharajat wa khurijat li adna wa kharaj li adna kana dhalika khiyanah haitsu wallaina man ghairuhu ahq minhu penting ini karena kalau kita menempuh cara qur'ah ini, ternyata yang keluar ternyata orang yang suaranya lemah dan rendah tadi itu maka ini pengkhianatan pengkhianatan apa kita menyerahkan menyerahkan kepada orang yang yang apa yang dia tidak berhak Namun, yang berhak adalah yang suaranya pas bagus tadi itu yang Nah, barakallahu fiikum yang dia berhak untuk apa? Untuk jadikan muadzin. Malah kita karena lakukan, lakukan qur'ah tadi malah yang dapat orang yang suaranya lemah tadi. Mahum salan ya? Jadi qur'ah kapan dilakukan qur'ah? Hah? Kapan dilakukan qur'ah diperbolehkan? Eh, kalau tidak terbedakan antara dua perkara yang sama atau tiga perkara yang sama sehingga tidak bisa dikeluarkan kecuali harus dengan Qur'an maka dengan Qur'an. Dan berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.